Dalilus saliki ila alfiyati bin malikin. Beliau masuk ke dalam pembahasan mengenai i'malul masteri, yaitu beramalnya master. Kemudian beliau masuk ke pembahasan mengenai aqsamul masteril amili wa mawadhi'uhu, yaitu jenis-jenis atau macam-macam master yang dapat beramal, dan juga kedudukannya atau posisinya. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu bait yang ke-424 dan bait yang ke-425. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan bi fi'lihil masdar alhiq fil amal mudhafan au mujarradan au ma'al ikutkanlah masdar dengan fiilnya. Ya, ikutkanlah masdar dengan fiilnya. Dalam hal apa? Fil amal, yaitu dalam beramal. Maksudnya di sini bahwa masdar itu dapat beramal seperti fiilnya. Kemudian mudhofan au mujarradan au ma'al. Masdar itu dapat beramal baik dalam keadaan mudhof ya atau dalam keadaan idhofah dan kedudukannya itu adalah mudhof atau mujarrad ya, atau dia itu datang sendiri ya berarti tidak dalam bentuk idhofah au ma'a al atau master tersebut datang bersama dengan al kemudian beliau melanjutkan In kana fi'lun ma'an au ma yahul mahallahu walismi masdarin amal. Kemudian dia, beliau menjelaskan bahwa ada syaratnya, ya syarat bagi masdar untuk beramal, yaitu in kana fi'lun ma'an au ma yahullu mahallahu. Jadi syaratnya bagi sebuah masdar dapat beramal, itu jika fiil bersama dengan an atau bersama dengan ma ya keduanya baik an maupun ma ini adalah ya itu yahullu mahallahu yaitu memungkinkan untuk menggantikan kedudukannya masdar. Artinya dalam jumlah tersebut masdar tersebut dapat digantikan oleh fiil ya bersama dengan an masdariyah atau ma masdariyah. Kemudian beliau melanjutkan walismi darin amal. Dan selain masdar, itu isim masdar juga dapat beramal seperti amalan fi'il. Nanti akan dijelaskan apa perbedaan antara masdar dengan isim masdar. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan kedua bait ini, beliau mengatakan Fil lughatil arabiyyati asma'un ta'malu amala af'aliha. Di dalam bahasa Arab, terdapat isim-isim yang dapat beramal seperti amalan fi'ilnya. Bishurutin akan tetapi dengan syarat-syarat. Wa qad dzakara minha Malikin al-masdara. Dan Ibnu Malik rahimahullahu taala ya sungguh telah menyebutkan di antara isim-isim yang dapat beramal seperti amalan fiil itu adalah yang pertama masdar ya yaitu masdar. Wasmal masdari kemudian isim masdar. Wasmal fa'ili kemudian isim fa'il. Wasiyaghul mubalaghati Kemudian sirah mubalaghah. Wasmal maf'uli. Kemudian isim maf'ul. Wa hadhihi dzakaraha mutawaliyatan. Yang telah disebutkan tadi yaitu masdar, isim masdar, kemudian isim fa'il, kemudian sirah mubalaghah, kemudian isim maf'ul, Nah, semua ini itu disebutkan oleh Ibnu Malik rahimahullahu taala secara berurutan. Ya, secara berurutan nanti akan disebutkan. Berarti babnya nanti berurutan. Thumma dzakaros sifatal musyabbahata. Ya, kemudian setelah itu beliau menyebutkan uh, isim yang dapat beramal seperti amalan fiilnya itu adalah sifah musyabbahah. Tummasmat tafdili. Kemudian beliau menyebutkan isim tafdil. Nah kemudian wa ba'da abwabin muta'attidatin ya kemudian setelah banyak bab yang berlalu setelah penyebutan-penyebutan isim-isim sebelumnya ya isim-isim sebelumnya yang telah disebutkan dzakaras mal fi'li. Ya kemudian beliau menyebutkan isim fi'il Ya, isim fi'il juga dapat beramal seperti amalan fi'ilnya. Kemudian beliau melanjutkan وَهَذَا babu مَعْقُودٌ لِيَعْمَلِ الْمَصْدَرِ وَهَذَا babu مَعْقُودٌ لِيَعْمَلِ الْمَصْدَرِ wasmil الْمَصْدَرِ Dan bab ini itu didatangkan untuk menjelaskan mengenai beramalnya masdar dan beramalnya isim master. Wa qad qaddama wa qad malikin i'malal mastari ala abniyatil masadiri. ini keterangan yang penting. Ya wa qad qaddama banu malikin i'malal mastari ala abniyatil masadiri. Dan sungguh Ibnu Malik rahimahullahu taala itu mendahulukan untuk menjelaskan amalan-amalan masdar daripada susunan masdar itu sendiri. Ya, karena di sini kita lihat bahwa langsung pembahasannya itu mengenai bahwa ya mengenai penjelasan bahwa masdar itu dapat beramal. Padahal belum dijelaskan mengenai abniyatul masadir ya susunan atau bagaimana masdar itu dibentuk. Mengapa? Li'annal i'mala amrun nahwiyun. Karena beramalnya masdar itu adalah pembahasan nahwu. Syadidus silati bil abwa bisabiqati. Yang erat kaitannya dengan bab-bab sebelumnya. Karena kita lihat semua yang kita bahas sebelumnya itu semuanya pembahasan nahwu. Maka di sini Ibnu Malik rahimahullahu taala walaupun membahas mengenai masdar tapi didahulukan amalan dari masdar itu sendiri karena itu merupakan pembahasan nahwu yang erat kaitannya dengan pembahasan sebelumnya. Kemudian wal abniyata bahthun sorfiyun. Sedangkan yang namanya susunan masdar, ya bagaimana masdar itu terbentuk, itu merupakan pembahasan sorof. Ya, jadi dalam alfiyah itu memang nahwu disebutkan, dibahas terlebih dahulu, kemudian setelah itu ada pembahasan mengenai sorof. Nah kemudian di sini dijelaskan, Wal aula taqdimu abniyatil masadiri alal i'mali. Nah di sini Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala berpendapat bahwa yang lebih utama itu mendahulukan pembahasan susunan masdar dibanding dengan pembahasan beramalnya masdar. Jadi sebaiknya bagaimana masdar itu dibentuk dari sebuah kata itu lebih baik dibahas terlebih dahulu sebelum sebelum pembahasan mengenai beramalnya masdar tersebut. Mengapa? Ya beliau kemudian mengutip kaidah yang sangat masyhur. Li'annal hukma 'ala syai'i far'un an tasawwurihi. Ya li'annal hukma 'ala syai'i far'un an tasawwurihi. Karena hukum akan segala sesuatu atau hukum akan sesuatu itu merupakan bagian dari ya gambarannya atau pemahaman hakikat terhadap benda tersebut. Artinya, hukum itu sangat dipengaruhi oleh gambaran ya perkara tersebut yang dipahami oleh seorang mufti, ya seorang yang menetapkan hukum. Kalau gambarannya semakin luas, ya maka hukumnya akan semakin akurat. Ya. Jadi ketika gambaran mengenai sesuatu tersebut itu dapat dipahami dengan baik oleh qadi atau mufti, maka hukumnya nanti juga pasti akan lebih terperinci dan lebih baik. Nah, ini yang menjadi alasan Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala bahwa sebaiknya mendahulukan menjelaskan susunan masdar daripada amalan masdar itu sendiri. Maka beliau melanjutkan fala buddha min taqdimil abniyati liyakunal hukmu ala syai'in mafhumin ma'lumin. Maka wajib untuk mendahulukan ya susunan atau bagaimana cara masdar itu terbentuk supaya hukum terhadap masdar tersebut itu merupakan hukum atas sesuatu yang dipahami dan juga diketahui. Jadi ketika kita ingin mengeluarkan hukum akan sesuatu, sebaiknya kita sudah mengenal benda tersebut, ya sudah memahami benda tersebut, supaya hukumnya itu menjadi hukum yang kuat. Maka di sini beliau mendahulukan dengan ta'riful masdari. Ya, ta'riful masdari yaitu definisi atau pengertian dari master. Wal masdaru dan yang namanya masdar huwa alis muddalu alal hadafil mujarrodi. Yaitu masdar itu adalah isim yang menunjukkan akan kejadian semata. Ya, murni hanya menunjukkan akan kejadian. Kemudian al-mustamili ala hurufi fi'lihi di mana isim tersebut itu mengandung akan huruf-huruf dari fiilnya. Jadi isim yang menunjukkan akan kejadian tersebut itu mengandung huruf-huruf yang dikandung oleh fiilnya. Au aktsara minha atau mengandung huruf-huruf yang lebih banyak daripada huruf-huruf fiilnya. Nahwu contohnya Badlul mali fil khairi naf'un li sahibihi. Ya, mengorbankan harta di jalan kebaikan itu merupakan perkara yang bermanfaat bagi pelakunya. Maka di sini fa badlu masdaru badala ya yabdhulu. Maka di situ ada badlul mali. Ya, badlun di situ itu adalah masdar. Maka Badlun itu adalah masdar dari fi'il badala yabdhulu. Ya, mengorbankan atau mengerahkan. Kemudian masdarnya apa? Badlan. Ya, badlan. Wa huwa yadullu ala hudutsil badli min ghairi zamanin. Maka badlun itu menunjukkan akan kejadian pengorbanan. Ya, pengorbanan atau pengerahan tanpa terikat waktu. Jadi hanya kejadian saja tanpa terikat waktu. Wa qad ala jami'i hurufil fi'li badala. Dan badlun itu sungguh mengandung seluruh huruf yang terkandung pada fi'il badala. Ya, maka di sini kita lihat ada ba, ada zal, ada lam. Sama antara badala dengan badlun. Wafi nahwi dan pada contoh ikramud daifi min adabil islami. Memuliakan tamu itu merupakan ya salah satu adab-adab Islam. Ishtamalal masdaru ala hurufi fi'lihi akroma. Maka ikromun di situ itu mengandung ya masdarnya itu ikromun ikromun di situ mengandung huruf-huruf yang dikandung oleh fiilnya, yaitu akroma. Akroma di situ ada hamzah, ada kaf, ada ro, ada mim. Kemudian waziyadatil alifi qabla akhirihi. Nah, ditambah hurufnya, yaitu ditambah huruf alif sebelum huruf yang paling akhir. Kan akroma itu empat huruf, hamzah, kaf, ro, dan mim. Nah, di sini masdarnya apa? Ikroman atau ikromun. Nah, ikromun. Nah, ikromun itu ada berapa huruf? Ada lima. Hamzah, kaf, ro, ada alif di situ. Yang kemudian baru mim. Maka itu tadi yang dinamakan dengan masdar. Masdar itu isim yang menunjukkan akan kejadian semata, yang mengandung huruf-huruf fiilnya atau mengandung huruf yang lebih banyak daripada fiilnya. Kemudian beliau melanjutkan al-farqu bainal masdari wasmil masdari yaitu perbedaan antara masdar dengan isim masdar. Nah, maka tadi disebutkan Isim yang dapat beramal seperti amalan fiil itu ada masdar dan isim masdar. Nah, apa perbedaan antara masdar dengan isim masdar? Nah, di sini beliau menjelaskan. Wasmul masdari yakhtalifu anil masdari. Dan yang namanya isim masdar itu berbeda dengan masdar. Wa inkana yattafiqani fit dalalati alal hadafi. Walaupun keduanya, yaitu isim masdar dan masdar, itu sama-sama menunjukkan mengenai kejadian. Jadi dari sisi itu sama. Nah, apa yang membedakan? Lakinnal masdara la tanqusu hurufahu an huru atau lakinnal masdara la tanqusu hurufuhu an hurufi fi'lihi. Akan tetapi masdar tadi, itu hurufnya, itu tidak berkurang dari huruf-huruf fiilnya. Tadi kan masdar dikatakan, huruf penyusunnya itu kalau tidak seluruh huruf dari fiilnya, itu bahkan bisa ditambah. Ya. Jadi tidak berkurang hurufnya dari huruf-huruf fiilnya. Tetapi di sini apa? Wasmal masdari tanqusu hurufuhu an hurufi fi'lihi. Nah, yang namanya isim masdar itu berkurang hurufnya daripada huruf-huruf fi'ilnya. Artinya jumlah huruf yang ada pada isim masdar itu lebih sedikit daripada huruf fi'ilnya. Lafdhan wa taqdiran duna ta'widin. Nah, berkurangnya huruf tersebut itu bisa jadi secara lafat dan juga bisa juga secara takdir, duna ta'widin tanpa adanya penggantian atau pertukaran huruf. Nah, apa contohnya? Nahwu ato'un. Ya, nahwu ato'un. Pemberian. Maka, fa'innahu musawin lil masdari i'to'in. Maka ato'un tersebut, itu sebetulnya sama atau setara dengan masdar i'ta'un. I'ta'un itu kan masdar masdar dari a'ta yu'ti. Ya a'ta yu'ti itu masdarnya kalau mengikuti wazan itu i'ta'un. Nah, baik ata'un dan i'ta'un itu sama-sama atau sama setara fidalalati alal makna. Itu sama-sama menunjukkan akan makna lakinnahu khalafahu bi khuluwihi minal hamzati al maujudati fi fi'lihi ato. Akan tetapi a'ta'un tadi itu berbeda dengan i'ta'un walaupun maknanya sama. Nah, apa perbedaannya? Bi khuluwihi minal hamzatil maujudati fi fi'lihi. Karena a'ta'un itu kehilangan hamzah yang terdapat pada fiilnya. Fiilnya apa? Auto. Ya, auto. Jadi fiilnya auto. kemudian tiba-tiba ada isim yang menunjukkan makna masdar, tetapi dia berkurang satu huruf, yaitu hamzah. Nah, maka ato'un itu merupakan isim masdar dari auto. Wa qawluna lafzan wa taqdiran, dan kami tadi di dalam definisi mengatakan bahwa berkurangnya huruf tersebut itu bisa secara lafat dan juga bisa secara takdir. Apa itu? Syartun fismil masdari. Itu merupakan syarat bagi isim masdar. Mengapa disyaratkan demikian? Li ikhroji ma khala min ba'di ma fi fi'lihi lafdhan walam yakhulla minha taqdirun. Ya, jadi ini mengenai definisi. Ya, li ikhraji ma khala min ba'di ma fi fi'lihi lafdhan wa la yakhulla minha taqdirun. Nah, mengapa itu disyaratkan dalam isim masdar? Untuk mengeluarkan ya dari definisi isim masdar apa-apa yang hilang dari sebagian kata atau sebagian huruf yang ada pada fiilnya secara lafat. Ya. Jadi ada kata-kata yang itu dia itu merupakan kata benda dari suatu fiil. Akan tetapi ada huruf yang hilang dari fiilnya. Nah, itu maksud dari ma khala min ba'di ma fi fi'lihi lafdhun. Akan tetapi apa walaupun ada huruf yang hilang walam yakhulla minha taqdirun akan tetapi huruf tersebut um, maaf bukan yakhulla yakhlu berarti ya li ikhraji ma khala min ba'di ma fi fi'lihi lafdhan wa lam yakhlu kan aslinya yakhlu kemudian dikemasukan lam berarti walam yakhlu minha taqdiran ya khala yakhlu nah ada suatu kata yang dia berasal dari suatu fiil. Nah, kata tersebut atau isim tersebut itu hurufnya berkurang dari fiilnya secara lafat. Akan tetapi secara takdir itu huruf tersebut tidak hilang. Ada kata yang seperti itu. Fahuwa masdarun. Maka yang seperti itu disebut dengan masdar. Ya. Contohnya apa? Nahwu kitalun. Ya, contohnya adalah kitalun. lun itu adalah masdaru qatala yuqatilu. Kital itu adalah masdar dari fi'il qatala yuqatilu, yaitu berjuang atau menyerang seperti itu. Maka di situ masdarnya adalah kital. Wa qad khala minal alifil lati qablat ta'i fil fi'li. Maka perhatikan. Maka pada kital tersebut itu kita lihat hilang alif yang ada sebelum ta yang ada pada fi'il. Karena kan fi'ilnya qatala. Ya, qatala. Setelah qaf itu ada alif. Nah, ketika menjadi masdar itu menjadi qitalun ya, menjadi qitalun. Lakin khola minha lafdhon. Akan tetapi hilangnya alif tersebut itu adalah hilang secara lafat. Walam yakhlu minha taqdiran. Dan huruf tersebut tidak hilang secara takdir. Nah, hilangnya secara lafat saja, tidak secara takdir. Walidzalika nutiqa biha fi ba'dil mawadhi'i. Dan oleh karena itu, alif tersebut itu dapat disebutkan di sebagian kedudukan atau posisi. Contohnya apa? Nahwu kotala titalan. Ya, qatala titalan. Nah, dalam sebagian kondisi itu kitalun itu disebut sebagai qitalun. Ada ya sebelum tak di situ. Waqadin qolabatil alifu ya'an. Dan sungguh alif yang ada pada kotala itu berubah menjadi ya pada masdarnya. Mengapa? Likasrima qoblaha. Karena huruf sebelumnya itu menjadi kasroh. Ya, kof yang tadinya fathah pada fiilnya itu berubah menjadi kasroh pada masdarnya, menjadi qitalan. Wa qadin qalabatil alifu ya'an likasri ma qablaha. Ya. Jadi alif berubah menjadi ya karena huruf sebelumnya itu kasroh. Wa amma hadfuha fahuwa litakhfifi wa kathrotil isti'mali. Dan mengapa asalnya qitalan itu kemudian menjadi qitalan. Tidak ada yaknya itu fahuwa litakhfifi, itu karena untuk mempermudah pengucapan, ya supaya ringan bacaannya. Wa kathrati mali dan juga karena orang Arab itu banyak yang mengucapkannya demikian. Ya, penggunaan orang Arab itu biasanya qitalun bukan kita lun duna ta'widin dan perkataan kami ya tanpa penggantian atau pertukaran huruf ihtirazun mimma fihi ta'widun. Itu untuk mengecualikan dari definisi isim masdar untuk suatu kata yang terdapat pertukaran huruf di situ. Kalau ada pertukaran huruf menjadi apa? Fahuwa masdarun. Maka itu menjadi masdar. Nahwu contohnya aidatun, ya aidatun. Fa innahu masdaru wa'ada. Aidatun itu masdar dari kata wa'ada, yang berjanji. Maka pada aidatun kita lihat wa qad khala minal wawillati fi fi'lihi lafdhan wa taqdiran. Maka pada aidatun itu kita lihat hilang ya huruf wawu yang ada pada fi'ilnya yaitu wa'ada. Dan hilangnya huruf tersebut itu secara lafat dan juga secara takdir, betul-betul hilang betul-betul hilang. Lakin uwidha anha at Akan tetapi wawu tersebut itu digantikan oleh tak marbutoh yang ada di akhir menjadi aidatun. Ya, wawunya itu digantikan oleh tak marbutoh yang ada di akhir dari masdarnya. Ya. Kemudian beliau melanjutkan wal masdaru ya'malu 'amala fi'lihi alladhi ishtaqqa minhu. Dan masdar itu beramal seperti amalan fi'il yang masdar tersebut itu terbentuk dari fi'il tersebut. Ya, karena ini pembahasan mengenai derivasi atau turunan dari suatu kata, yaitu pembahasan sorof. Masdar itu memiliki fiil dan fiil itu memiliki masdar. Maka masdar itu dapat beramal seperti fiilnya yang dia itu terbentuk dari fiilnya, huruf-huruf fiilnya. Fayarfa'ul fa'ila, maka masdar itu dapat merofakkan fa'il. Wayansibul maf'ula bihi. Dan juga masdar dapat menasabkan maf'ul bih biwasitotin, baik itu dengan perantaraan huruf jar, wa bi atau deng, atau tanpa perantaraan. Ya, jadi bisa menasobkan maf'ul bih dengan perantaraan ataupun tanpa perantaraan. ya'malu amala fi'lihi fi maudhi'aini. Maka masdar itu dapat beramal seperti amalan fi'ilnya pada dua kondisi, dua kedudukan. Maka kita masuk di sini ke mawadhi'u amalil masdari yaitu keadaan-keadaan atau kondisi-kondisi beramalnya masdar. Al-awalu, keadaan yang pertama, itu adalah an yuhdhafal fi'lu wa yanuba anhul masdaru. Yaitu fi'il itu dihapus. Kemudian masdar menggantikan kedudukan fi'ilnya. Menggantikan dari sisi apa? Fi ta'diyati ma'nahu yaitu dalam menunaikan makna yang dikandung oleh fiil tersebut. Wa fit dan juga menggantikan kedudukan fiil baik kedudukan fiil tersebut itu fiil yang mutaati ya fiil yang membutuhkan objek yaitu fiil transitif atau al-luzum ya fiil yang intransitif fiil yang tidak memerlukan objek atau tidak memerlukan maf'ul. Contohnya apa? Mithlu ikromanil miskina. Ikromanil miskina. Muliakanlah orang miskin. Fa ikroman masdarun naibun an fi'lihi akrim. Maka ikroman itu merupakan masdar yang menggantikan akan fi'ilnya, yaitu fi'il akrim waqad amila amalahu maka master tersebut itu beramal dengan amalan fiilnya atau bisa akrim atau fiil asalnya madhi yaitu akroma ya, jadi mudahnya ikroman itu beramal seperti akroma atau akrim di situ fihi dhamirun mustatirun wujuban maka pada ikroman itu terdapat domir yang mustatir, domir yang tersembunyi. Dan hukum istitarnya, hukum tersembunyinya itu wajib. Takdiruhu anta, yang takdirnya adalah anta. Ya, berarti muliakanlah wahai engkau orang miskin, ya, atau wahai engkau muliakanlah orang miskin. Wahuwa fa'iluhu, dan domir mustatir yang takdirnya anta tersebut itu adalah fa'il dari ikroman. Wal miskina maf'ulun bihi mansubun lil masdari. Dan al-miskina setelah ikroman itu merupakan maf'ul bih dari masdar. Yang dia itu kedudukannya mansub. Wa qad madha bayanu dhalika fi babi al-maf'ulil mutlaqi. Di mana pembahasan ini yaitu pembahasan mengenai masdar yang beramal ini, yang seperti ini itu sudah berlalu penjelasannya pada pembahasan maf'ul mutlak. Athani, keadaan kedua di mana masdar itu dapat beramal, itu idha sahha an yahulla mahallahu an wal fi'lu. Yaitu ketika masdar tersebut, itu memungkinkan digantikan kedudukannya oleh an masdariyah dan fi'il au ma wal fi'lu atau memungkinkan jika masdar tersebut digantikan kedudukannya oleh ma masdariyah dan fi'il. Nahwu contohnya yasurruni ada ukal wajiba. Yasurruni ada ukal wajiba. Ya, bahwa engkau menunaikan tugasmu itu membuat saya bergembira ya atau membuat saya bergembira bahwa engkau telah melaksanakan tugas. Fa'ada'u fa'ilu yasurru. Maka lafat ada'u itu kedudukannya adalah fa'il bagi fi'il yasurru. Wa huwa masdaru amila amala fi'lihi. Dan ada'u itu adalah masdar yang beramal seperti amalan fi'ilnya. Wa qad ila fa'ilihi. Dan lafat ada'u itu diidofahkan, disandarkan kepada fa'ilnya. Fa'ilnya apa? huwal kafu, yaitu domir kaf yang ada pada ada'uka. Wa nasobal maf'ula bihi. Dan masdar ada'u itu menasobkan maf'ul bih. Apa itu maf'ul bihnya? huwa kalimatu al-wajibah yaitu lafat al-wajiba. Wa yumkinu an yahulla mahallahu an wal fi'lu au ma wal fi'lu. Dan memungkinkan masdar tersebut digantikan kedudukannya oleh an masdariyah dan fi'il atau digantikan kedudukannya oleh ma masdariyah dan fi'il. Fataqulu maka engkau katakan, Yasurruni antu addiyal wajiba. Yasurruni antu addiyal wajiba. Membuat saya gembira ya bahwa engkau menunaikan tugasmu. Nah ini kapan kalau an dan an masdariyah dan fiil itu in arot al maudiya. jika engkau menghendaki itu terjadi pada waktu yang lampau awil mustaqbala atau zaman yang akan datang. Maka menggunakan an masdariyah dan fi'il. Au yasurruni ma tu'addil wajiba. Atau engkau dapat menggunakan ma masdariyah yasurruni ma tu'addil wajiba ya bahwa engkau menunaikan tugas itu membuat saya bergembira in urida al halu jika yang diinginkan itu adalah makna hal, makna saat ini. Kemudian di sini ada catatan kaki ma fi amalil masdari huwa syartun wujudiyun. Apa yang disebutkan di sini mengenai amalannya masdar itu adalah syarat yang wujudi. Nah, syarat wujudi itu adalah syarat yang harus ada. Artinya, yang disyaratkan tersebut harus ada pada suatu keadaan supaya masdar tersebut dapat beramal. Nah, di sini wahunaka syurutun adamiyatun. Nah, di sini ada syarat-syarat yang lain, namun syaratnya itu syarat adamiyah, syarat ketiadaan. Maksudnya apa? Berarti yang disebutkan nanti itu harus tidak ada pada kondisi, ya pada suatu kondisi atau pada masdar, supaya masdar tersebut beramal. Atau dengan kata lain, kalau syarat-syarat adami ini itu terdapat pada masdar, maka masdar tersebut tidak dapat beramal. yang kira-kira seperti itu. Apa saja syarat-syarat adamiyah tersebut, syarat-syarat yang tidak boleh ada tersebut, wahiyah yaitu al awalu syarat yang pertama alla yakuna musaghron. Ya, bahwa masdar tersebut itu tidak boleh dalam keadaan musogor, Tidak boleh ditasghir. Ya, tidak boleh mengikuti wazan misalnya fu'ailun. Ya, fu'ailun itu tidak boleh. Maka fala yajuzu, maka tidak boleh dikatakan Ukai ukailukat to'ama bisur'atin mudirrun. Ya, ukai ukailukat to'ama bisur'atin mudirrun. Ya, engkau makan makanan dengan tergesa-gesa dengan cepat, itu dapat membahayakan. Maka tidak boleh di sini. Kenapa? Turidu yang engkau maksudkan itu adalah aklukat to'ama. Ya, engkau makan makanan Aklun itu masdar. Tetapi untuk dapat beramal, dia tidak boleh dalam keadaan musogor, tidak boleh ditasgir, menjadi ukailun, tidak boleh. Ya, mengikuti wazan fu'ailun. Maka di sini tidak boleh dalam keadaan tasgir. Nah ini yang dimaksud dengan syarat adami. Ya, syarat adami. Artinya syarat ini tidak boleh ditemui pada masdar, supaya masdar tersebut dapat beramal. Kalau ditemui, maka masdar tersebut tidak dapat beramal. Athani, syarat adami yang kedua, alla yakuna domiron. Maka masdar tersebut itu, itu tidak boleh berupa domir. Nah, apa maksudnya tidak boleh berupa domir di sini? Itu ada pada contoh. Fala yajuzu, maka tidak boleh dikatakan ikromi as matlubun wa huwa jaron asyaddu. Nah ini maksudnya. Ikrami as-sadiqa matlubun wa huwa jaron asyaddu. Nah ini tidak boleh seperti ini. Karena apa? Turidu yang kau inginkan wa ikrami jaron asyaddu. Ikrami as-sadiqa matlubun wa ikrami jaron asyaddu. Saya memuliakan sahabat itu merupakan perkara yang dituntut ya, perkara yang perkara yang diinginkan ya, perkara yang baik. Dan saya memuliakan tetangga itu lebih baik lagi. Yang lebih baik artinya lebih baik memuliakan tetangga daripada memuliakan sahabat. Walaupun memuliakan sahabat itu juga perkara yang diinginkan. Nah di sini tiba-tiba ikromi itu digantikan oleh huwa. Ya, huwa di sini dianggap menggantikan ikromi, maka ini tidak boleh. Ya, Allah yakuna domiron. Masdarnya tidak boleh berubah atau digantikan oleh domir. Asal itu kemudian syarat yang ketiga, syarat adami yang ketiga, itu adalah Allah yakuna mahdudan. Nah, maka supaya atau syarat adami yang ketiga itu dom, maaf, masdarnya itu tidak boleh mahdud, tidak boleh terbatas atau tertentu dalam bentuk bilangan. Ya. Apa contohnya? Ai makhtuman bitta iddalati alal mar alal mar alal marrotil wahidati. Jadi yang dimaksud makhtum di sini adalah maaf, yang dimaksud mahdud di sini adalah makhtuman bita iddalati alal marrotil wahidati. Yaitu diakhiri dengan tak. Ya, kita tahu masdar itu bisa diakhiri dengan tak, yang itu menunjukkan akan pertama kali. Ya, atau satu kali, seperti itu. Yang satu kali, sekali, pertama kali, itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Artinya ketika masdar seperti itu, maka tidak boleh beramal fala yasihu ya maka tidak boleh dikatakan saani dorbatuka aliyan saani dorbatuka aliyan ya, ini membuat saya sedih ya satu pukulanmu ke ali ya dorbun kemudian menjadi dorbatun dorbatun itu kan artinya sekali pukulan itu tidak boleh Fa ingkana titta'u min sigotil kalimati, akan tetapi kalau tak yang ada di akhir masdar, itu merupakan bentuk dari kata tersebut. Karena tak tak yang ada di akhir kata itu belum tentu menunjukkan masdar marroh. Ya, masdar yang menunjukkan satu kali, belum tentu. Bisa jadi memang susunan kata tersebut itu ada tak di akhirnya. Walaisat lil wahdati dan juga itu tidak menunjukkan akan satu kali, amila, maka masdar tersebut masih dapat beramal. Ya, jadi walaupun diakhiri dengan tak, tetapi dia tidak menunjukkan akan satu kali dan juga itu merupakan bagian dari kata, maka masih dapat beramal. Nahwu contohnya, ighathatukal malhufa dalilu muru atika. satu Ighathatukal malhufa dalilu muru'atika. Engkau menolong orang yang sedih, itu merupakan tanda keluhuran budimu. Maka iro satu di situ, itu bukta di situ, bukan tak yang menunjukkan satu kali. Tapi memang susunan dari agotha sayuri itu masdarnya satan, ada tak di akhirnya. Nah, itu maksudnya. Kemudian ar-rabi'u syarat adami yang keempat, alla yakunal masdaru uh, muttaba'an bitabi'in. Alla yakunal masdaru muttaba'an bitabi'in. Bahwa masdar tersebut itu tidak boleh diikuti oleh tabi' kan na'ti wa ghairihi. Tabi'a seperti na'at dan juga selain na'at qabla tamami amalihi sebelum sempurna beramalnya. Fala yajuzu maka tidak boleh dikatakan a'jabani ikramukat tayyibu zaidan. A'jabani kat tayyibu zaidan. Membuatku takjub ya pemuliaanmu yang baik kepada Zaid. Dan ini tidak boleh. Ikromun di sini tidak boleh beramal. Mengapa? karena diikuti oleh naat setelahnya yaitu at Ya, ini contoh-contoh dari syarat adami. Al-khamisu kemudian syarat adami yang kelima alla yakuna mahdhufan. Ya. Masdar tersebut tidak boleh dihapus ya kalau ingin beramal. Mengapa li'annahu idza hudhifa lam tujad huruful fi'li. Ya li'annahu idza hudifa lam tujad huruful fi'li. Karena kalau huruf-huruf dari masdar tersebut atau karena kalau masdar tersebut dihapus maka huruf-huruf fi'il menjadi hilang, yang menjadi tidak ada pada jumlah tersebut karena dihapus. Alladhi huwa mahmulun alaihi. Padahal huruf-huruf fi'il tersebutlah yang mengandung makna yang ditunaikan oleh fiil. Maka kalau masdar dihapus, huruf-huruf fiilnya hilang, maka makna yang dikandung juga hilang. Kemudian asadisu, asadisu um, syarat adami yang keenam, alla yakuna mafsulan min ma'mulihi bifasilin laisa ma'mulan dihadal masdari. Tidak boleh ada perantaraan antara masdar dengan makmulnya. Dengan perantaraan yang bukan merupakan makmul dari masdar tersebut. Ya, artinya antara masdar dengan makmulnya yang dikenai amalan tersebut itu tidak boleh ada perantaraan di mana perantaraan tersebut bukan merupakan makmul dari masdar tersebut. Nahwu contohnya Inni aqwa ala ilqa'in fil um, fil hafli ya. Inni aqwa ala ilqa'in fil hafli kalimatan nafi'atan. Tidak boleh. Ya. Sesungguhnya saya mampu untuk menyampaikan, nah, ilqa'in menyampaikan, fil hafli pada pertemuan. Kalim menyampaikan apa? Kalimatan nafiatan. Ya, sebuah ucapan yang bermanfaat. Yang nah, tidak boleh. Karena apa? Antara ilqo'in dan kalimatan nafiatan itu ada perantaraan filhafli. Dan filhafli itu bukan ma'mul dari ilqo'in. Wal aslu dan asal katanya, Inni aqwa ala ilqo'i kalimatin ilqo'in. Ya Inni aqwa ala ilqa'in kalimatan nafi'atan fil hafli. Sesungguhnya saya mampu untuk menyampaikan perkataan yang bermanfaat pada pertemuan tersebut. Nah, tidak boleh fil haflinya digeser antara masdar dengan maf'ulnya. As-sabi'u syarat yang ketujuh, syarat adami yang ketujuh dari masdar supaya dapat beramal itu adalah alla yata'akhkhara an ma'mulihi. Bahwa masdar tersebut tidak boleh diakhirkan dari makmulnya. Ya, berarti harus masdar dulu baru makmulnya, tidak boleh makmul dulu baru masdarnya. Fala yajuzu, maka tidak boleh dikatakan sa'ani zaidan dorbuka. Ya, sa'ani zaidan dorbuka, tidak boleh. Harusnya sa'ani dorbuka zaidan. Membuatku sedih, pukulanmu kepada Zaid. Nah, tidak boleh masdarnya dorbuka itu diakhirkan dari makmulnya yaitu zaidan. Illa kecuali inkanal ma'mulu zorfan. Ya, kecuali makmulnya itu berupa zorof. Aujarron wa majeruron. Atau berupa jarmajerur fayajuzu ta'akhuruhu anhu. Kalau makmulnya dhorof atau jar majrur, maka boleh. Masdar itu diakhirkan dari makmulnya. Mengapa liwurudihi fil Qur'ani? Karena yang seperti itu itu terdapat dalam Al-Qur'an. Kemudian wali annahu yatawassa'u fihima. Ya, sebagaimana yang sebelumnya. Dan hukum-hukum itu dilonggarkan bagi dhorof dan jar majrur. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat As-Safat ayat ke-102. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Falamma balagha ma'ahus sa'i. Ya, falamma balagha ma'ahus sa'i. Yaitu maka tatkala anak itu ya sampai pada umur untuk sanggup berusaha. Ya, berusaha. Nah, maka di sini perhatikan ada masdar as-sa'ya, ya masdar as-sa'ya. Nah, as-sa'ya di situ itu beramal kepada dzaraf ma'ahu, ya ma'ahu. Akan tetapi di sini asa ya itu diakhirkan dari ma'ahu. Ya, boleh diakhirkan. Karena apa? Ma'mulnya yaitu ma'ahu itu berupa zorof. Kemudian waqala ta'ala dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat ke-108. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, La yabaghuna anha khiwala. La yabghuna anha khiwala. Mereka tidak ingin berpindah dari dalamnya. Ya, maka di sini sama. Khiwalan itu masdar yang beramal kepada anha jar majrur. Akan tetapi khiwalan dapat diakhirkan karena makmulnya berupa jar majrur anha. Wal aslu maka asal dari ayat tersebut balaghasa ya ma'ahu Ya, balagha sa'ya ma'ahu. Tetapi asalnya dapat diakhirkan. Atau asalnya khiwalan anha. Nah, kemudian khiwalan dapat diakhirkan dari anha. Wala da'iya litakallufi fit ta'wili min ghairi da'in. Dan tidak ada perlu, ya tidak perlu bagi kita untuk bertakalluf, terlalu memberatkan diri untuk mentakwil. Ya mentakwil uh, i'rab dari ayat ini. Min ghairi da'in tanpa adanya kebutuhan atau keperluan di situ. Wala siyama fil Qur'ani. Terlebih lagi ini merupakan ayat Al-Qur'an. Maka kita ke atas lagi. Wa hadzal masdarul amilu yanqasimu thalathata aqsamin. Dan masdar-masdar yang beramal ini itu dapat dibagi menjadi tiga macam. Kemudian beliau menyebutkan aqsamul masdaril amili, macam-macam dari masdar yang beramal. Al-awwalu macam yang pertama, al-masdarul mudhofu, yaitu masdar yang kedudukannya sebagai mudhof. Wa i'maluhu aktsaru min i'malil qismainil akhoraini. Ya. Wa i'maluhu aktaru min i'malil qismainil akharaini. Dan beramalnya masdar yang kedudukannya mudhof ini itu lebih banyak ditemui daripada beramalnya dua jenis masdar yang lain yang akan disebutkan nanti. Watakot damamitaluhu dan telah datang contoh-contohnya sebelum ini. Ya, contoh-contohnya telah datang. Jadi paling banyak masdar itu beramal dalam keadaan mudhof, ya dalam keadaan mudhof. Athani kemudian jenis masdar yang kedua al-masdarul munawwanu yaitu masdar yang datang dalam keadaan tanwin, bertanwin. Wa i'maluhu aqrabu ilal qiyasi min i'malil mudhofi. Nah dan beramalnya masdar yang bertanwin ini itu lebih dekat kepada kias kepada beramalnya masdar yang berupa mudhof. Ya. Jadi beramalnya masdar dalam keadaan tanwin itu lebih dekatnya kepada kias ya, daripada beramalnya masdar yang datang dalam keadaan mudhof. Mengapa li'annahu yushabbihul fi'la fitankiri? Karena isim yang atau masdar yang bertanwin itu dekat dengan fiil, dapat diserupakan dengan fiil. Mengapa fitan kiri? Karena sama-sama nakiroh. Ya. Jadi dapat diserupakannya masdar yang bertanwin dengan fiil karena sama-sama tankir, sama-sama nakiroh. Wahuwa yalil mudhofa fil kathroti. Dan masdar yang munawan ini, yang tanwin ini, itu dari sisi banyaknya penggunaan, itu datang setelah masdar yang mudhof. Berarti paling banyak ditemui itu masdar yang mudhof, setelah itu masdar yang munawwan ini. Nahwu contohnya wajibun alaina tasji'un kulla mujtahidin. Ya. Jadi di sini dalam bentuk tanwin tasji'un wajibun alaina Tasjion kulla mujtahidin. Wajib bagi kita, eh, wajib bagi kita untuk memotivasi, memberikan semangat kepada setiap orang yang bersungguh-sungguh. Maka tasjion di sini itu adalah masdar ya dari syajja'a yusyajji'u datang dalam bentuk tanwin. Kemudian dia dapat menasabkan maf'ul bih yaitu kulla mujtahidin. Takdiruhu, maka takdir dari jumlah ini, wajibun alaina an nushajia kulla mujtahidin. Ya, wajibun alaina an nushajia kulla mujtahidin. Wajib bagi kita untuk memberikan motivasi atau menyemangati setiap orang yang bersungguh-sungguh. Wa minhu qawluhu ta'ala dan diantara contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Balad ayat ke-14 dan 15. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman au itam au it'amun fi yaumin dhi masghabah yatiman. Ya, atau melepaskan budak dari maaf itu amung fi yaumin dhi masghabah ya atau memberikan makan ya, memberikan makan pada hari masghobah, yaitu hari yang penuh kelaparan atau hari kelaparan. Yatiman kepada anak yatim, yang kepada anak yatim. Uh, ya, maka au it'amun fi yaumin bi masghobah yatiman atau memberi makan pada hari kelaparan kepada anak yatim di sini syahidnya amun ma'tufun ala ma qablahu. Maka lafat itu amun pada ayat ini itu adalah diatofkan kepada ayat yang sebelumnya yaitu wa fakku raqabah. Ya fakku raqabah. Wa masdarun munawwanun dan lafat itu amun ini itu adalah masdar yang bertanwin nasobal maful bihi. Yang dia itu menasabkan maf'ul bih. Apa maf'ul bihnya? Wahuwa qawluhu yatiman. Yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala pada ayat ke-15 yaitu yatiman. Wat dan takdir dari ayat ini au an yuta'ima yatiman. Atau ya memberikan makan kepada anak yatim. Kemudian tadi sudah dua jenis masdar yang beramal. Atau itu jenis atau macam yang ketiga, yaitu al-mu'arrafu bi-al, yaitu masdar yang ma'rifah karena kemasukan al. Wa i'maluhu syadzun. Dan beramalnya masdar yang seperti ini, yaitu masdar yang kemasukan al, itu syadz. Dia itu ya dianggap tidak wajar ya atau menyelisihi kaidah yang umum. Mengapa li dihi an bahatil fi'li? Karena masdar yang kemasukan al itu jauh dari kemiripan dengan fi'il. Artinya bisa dianggap tidak mirip dengan fi'il. Mengapa biqtironihi bi'al? Karena masdar tersebut itu bersambung dengan al wa huwa aqallu min sabiqaihi isti'malan wa balaghatan. Dan masdar yang kemasukan al ini itu paling sedikit penggunaannya dibandingkan dua pendahulunya, yaitu masdar yang berupa mudhaf dan juga masdar yang tanwin. Ini paling sedikit. Wa balaghatan dan juga secara balaghah ya secara rasa bahasa itu juga paling sedikit eh, dampaknya atau pengaruhnya kepada penggunaan bahasa. Nahwu contohnya al-mujiddu sari'ul injazi a'malahu. Al-mujiddu sari'ul injazi a'malahu. Orang yang bersungguh-sungguh itu bergegas untuk menyempurnakan pekerjaan-pekerjaannya. Nah, di sini berarti al-injazi itu adalah masdar dari anjaza yunjizu. Dan masdarnya di sini kemasukan al. Binasbi a'malahu, dengan menasobkan lafat a'malahu. Ala annahu maf'ulun lil masdari. Dan a'malahu itu mansub karena dia maf'ul bagi masdar al-muhalla bi'al, mas yang dimana masdar tersebut itu dihiasi atau kemasukan al, yaitu lafat al-injazi. Wa minhu qauluhu ta'ala dan di antara contohnya adalah maaf wa minhu qaulus syairi dan di antara contohnya adalah ucapan seorang penyair. Seorang penyair mengatakan dhaifun nikayati a'da'ahu Ya kholul firoro yurokhil ajal. Yaitu lemah dalam mengalahkan musuh-musuhnya, ya dia lemah dalam mengalahkan musuh-musuhnya dan dia menyangka dapat menyelamatkan diri dan mengakhirkan ajal. Atau kita lihat catatan kaki terkait uh, syair ini. annikayatu yang dimaksud dengan annikayah masteru masdaru nakaitul aduwa. Masdar dari nakaitul aduwa. Saya telah mengalahkan musuh. Ai maksudnya, afartu fihi waniltu minhu. Ya, saya telah menyerangnya dan menguasainya. Yakholu, dan tadi ada yakholu, maksudnya adalah yadhunnu. Dia menyangka. Yurohi artinya yuakhiru. Itu mengakhirkan. Tadi ada mengakhirkan ajal. I'rabuhu, i'rab dari syair ini, do'ifu khobarun limu betadain mahdufin. Do'if itu adalah khobar bagi mubtada yang dihapus. Ai huwa do'ifun. Ya, dia itu lemah. Kemudian tadi ada alfiroro maf'ulun awalun. Itu lafat tersebut menjadi maf'ul yang pertama untuk fi'il li yakholu. Untuk fi'il yakholu li'annaha tansibu maf'ulaini. Karena itu dapat eh, karena fi'il yakhulu itu menasobkan dua maf'ul. Wa jumlatu yurakhil ajala dan jumlah yurakhi al ajala huwal maf'ulu tsani. Itu adalah maf'ul yang kedua. Ya, berarti dia orang yang lemah dalam mengalahkan musuh dia menyangka dapat melarikan diri dan juga menyangka dapat mengakhirkan ajal. Nah syahidnya apa? Fal masdarul al maka masdar yang dihiasi atau bersambung dengan al, huwa qawluhu annikayati, yaitu ucapan seorang penyair annikayati. Nasobal maf'ulabihi, itu dapat menasobkan maf'ulbih. Wa kauluhu qawluhu, yaitu ucapannya, a'da'ahu yaitu a'da'ahu musuh-musuhnya kama yansibuhul fi'lu sebagaimana a'da'ahu itu dapat dinasobkan oleh fi'il wa kama ya'malul masdaru fa innasmal masdari ya'malu dan sebagaimana masdar itu dapat beramal maka isim masdar itu juga dapat beramal aidon ya dapat beramal juga bisyartil madhkuri dengan syarat yang disebutkan tadi. Artinya syarat yang berlaku bagi masdar itu juga berlaku bagi isim masdar. Wa huwa yaitu an yahulla mahallahu an wal fi'lu au ma wal fi'lu. Itu syaratnya sama, yaitu isim masdar itu dapat digantikan kedudukannya oleh an masdariyah dan fi'il atau ma masdariyah dan fi'il. Wa i'maluhu dan beramalnya isim masdar ma'a qiyasiyatihi ya walaupun itu dapat dikiaskan ya, dapat dikiaskan artinya dapat digunakan terus-menerus dalam jumlah dalam bahasa Arab. Qalilun ya, tapi penggunaannya itu sedikit. Artinya jarang ditemui isim masdar yang beramal dibandingkan masdar. Wa minhu qawlu syairi. Dan di antara contoh isim masdar yang beramal, itu adalah ucapan seorang penyair. Di mana seorang penyair mengatakan, Idza sahha aunul khaliqil mar'alam yajid asiron minal amali illa muyassaro. Ya tatkala nyata pertolongan dari sang pencipta kepada seseorang, maka tidak akan ada kesulitan atau hal yang berat dari angan-angan ya kecuali akan dimudahkan. Kita lihat catatan kaki. Aunu, maka lafat aunu di situ adalah ismu masdarin. Itu adalah isim masdar. Fi'luhu fi'ilnya adalah a'ana, ya a'ana. A'ana yu'inu itu wa masdaruhu i'anatan. Ya, masdar dari A'ana yu'inu, menolong, itu adalah i'anatan. A'ana yu'inu i'anatan. Tetapi isim masdarnya adalah aunun, ya aunun, karena ada huruf yang berkurang. I'rabuhu, i'rab dari syair tadi, idza dzarfun. lafat idza adalah dzarfun lima yustaqbalu minaz zamani, yang menunjukkan waktu yang akan datang tadammana makna syarti dan idza itu mengandung makna syarat. Sahha itu fi'lun madin. Sahha adalah fi'il madhi. Aunul khaliqi fa'ilun. Lafat aunu pada aunul khaliqi adalah fa'il. Wa huwa min ismil mastari ila fa'ilihi. Dan lafat aunul mastari itu adalah termasuk dalam bab mengidofahkan isim master kepada fa'ilnya. Berarti lafat al-khaliqi adalah fa'ilnya. Al-mar'a, lafat al-mar'a, maf'ulun bihi lismil masdari. Itu adalah maf'ul bih bagi isim masdar aunu. Wal jumlatu fi mahalli jarrin biidofati idha laha. Dan jumlah tadi aunul khaliqil mar'a itu menempati kedudukan majerur, karena dia diidofahkan ke idha, ya karena idha itu dhorof. asiron maf'ulun awalun li yajid lafat asiron adalah maf'ul yang pertama dari yajid atau lam yajid muyassaron maf'ulun thanin. lafat muyassaron adalah maf'ul yang kedua wal jumlatu la mahallalaha minal i'robi jawabu syarti dan jumlah tadi itu tidak menempati kedudukan dalam i'rab, tetapi dia sebagai jawab syarat. Ya, kita kembali ke atas. Maka di sini kita melihat bahwa uh, eh, isim master yaitu aunu itu dapat beramal. Yang dijelaskan dalam penjelasan tadi. Wahada makna qawlihi dan ini adalah makna ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala bifi'lihil masdar alhiq fil amal ila akhirih. Ai maksudnya alhiqil masdar bifi'lihi fil amali. Yaitu ikutkanlah masdar kepada fiilnya dalam beramal. Artinya sebagaimana fiil dapat beramal, maka masdar itu diikutkan juga supaya dapat beramal. Sawa'an kana mudhafan, ya sama saja apakah masdarnya dalam keadaan mudhaf au mujarrodan atau dalam keadaan kosong sendiri. Wa huwal munawwanu yang dimaksud dengan mujarrad di sini adalah sendiri dan tanwin. Au muqtarinan bi al atau masdar tersebut bersambung dengan al. Thumma bayyana anna syarta amalihi an yumkina ihlalul fi'li ma'an au ma al masdariyataini mahallahu. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala menjelaskan bahwa syarat bagi masdar untuk dapat beramal itu memungkinkan fi'il bersamaan atau fi'il bersama ma di mana an dan ma itu sama-sama ya itu dapat menempati kedudukan dari masdar tersebut. Thumma dhakara annasmal masdari ya'malu aidon. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala juga menyebutkan bahwa isim masdar itu juga dapat beramal. Wa kalamihi anna kullasmi masdarin ya'malu. Dan yang dapat dipahami dari dhahir yang tampak dari ucapan Ibnu Malik itu bahwa setiap isim masdar itu dapat beramal. Wa laisa Padahal tidak demikian. Ya, tidak semua isim masdar itu dapat beramal. Bal minhu malaya maluttifakon. Bahkan di antara isim masdar, itu ada yang tidak bisa beramal. Dan itu sesuai kesepakatan seluruh ulama nahwu. Ya, seluruh ulama nahwu sepakat bahwa ada isim-isim masdar yang tidak dapat beramal. Contohnya apa? Kal-a'lami. Contohnya jika isim masdar tersebut itu menjadi alam. Ya menjadi alam, nama. Nahwu contohnya yasaru atau yasaro. Itu eh, mamnu minas sorf ya. Yasaru itu adalah alaman lil yusri. Itu adalah isim masdar yang biasa digunakan eh, untuk istilah atau nama bagi kemudahan. Kemudian wa fajari atau fajari, fajari itu mabni dengan kasroh. Itu apa? Alaman lil fujuri, itu istilah atau nama yang digunakan untuk ya fujur, kemaksiatan. Ya, maka baik yasaro, yasaru, dan fajari itu tidak dapat beramal dan seluruh ulama nahwu sepakat akan hal tersebut. Wa minhu ma ya'malut Dan di antara isim masdar itu ada yang dapat beramal. Dan seluruh ulama nahwu sepakat akan hal tersebut. Apa itu wa huwa ma idza kana mabdu'an bimi zaidatin? Yaitu isim masdar yang dimulai dengan mim tambahan li ghairil mufa'alati dan tidak membawa makna mufa'alah atau saling. Contohnya apa? Nahwu inna ma'rifatakan nahwa uh, ta'simuka minal lahni. Inna ma'rifatakan nahwa ta'simuka minal lahni. Ya, sesungguhnya pengetahuanmu akan nahwu itu dapat menyelamatkanmu, dapat mencegahmu dari kesalahan berbahasa. Maka kata ma'rifatun di sini itu adalah isim masdar yang dia itu didahului oleh mim, ya, mim tambahan. Dan itu adalah isim masdar, ya, isim masdar. Maka di sini seluruh ulama nahwu sepakat bahwa ma'rifatu di sini itu dapat beramal. Wa minhu ma fi amalihi khilafun dan di antara isim masdar itu ada yang diperselisihkan pendapatnya oleh para ulama apakah itu dapat beramal atau tidak. Ya, ada ulama yang mengatakan bisa, ada yang tidak. Apa itu wahual ma'khudhu min hadafin li ghairihi? Yaitu suatu kata yang diambil dari suatu kejadian bagi untuk makna yang lain. Ya, untuk makna yang lain. Contohnya apa? Kal atoi. Ya, contohnya adalah lafat atoun. Ya, atoun. Atoun itu adalah isim master. Dan ata'un di sini itu sebetulnya yuradu bihi asyai'ul mu'ta. Ya, ini membawa makna maf'ul ya dari a'ta yu'ti itu e, memberikan. Nah, ini al-mu'ta sesuatu yang diberikan, pemberian. Itu adalah ata'un. Ini diperselisihkan oleh para ulama apakah dapat beramal atau tidak. Kemudian beliau melanjutkan, Iza udhifal masdaru ila fa'ilihi au maf'ulihi wa utbi'a bitabi'in. Jika masdar itu diidofahkan kepada fa'ilnya atau kepada maf'ulnya, kemudian keduanya diikuti oleh tabi'. Kemudian beliau menyebutkan atau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau, dalam bait yang ke-426 dan bait yang ke-427. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala berkata, "Wa ba'da jarrihi alladhi udifalah kamil bi nasbin aw bi raf'in amalah wa jurra ma yatba'u ma jurra wa man ra'a fil ra'a fil itba'il mahalla fa hasan." Ya, maka Ibnu Malik rahimahullahu taala mengatakan wa ba'da jarrihi alladhi udifalah dan setelah masdar itu menjadi um, mudof atau mudahnya dan setelah masdar yang men, masdar itu diidofahkan kepada suatu lafat ya, yang lafatnya itu menjadi majerur itu bisa jadi lafat yang majrur itu kedudukannya menjadi fa'il atau maf'ul. Maka apa? Kamil binasbin birof au birof'in amala. Maka sempurnakanlah. Ya sempurnakanlah susunan tersebut dengan nasab jika misalnya masih memerlukan maf'ul bih. Au birof'in jika dia masih memerlukan fa'il. Ya, tergantung keperluannya. Jadi sempurnakanlah amalannya. Kemudian beliau melanjutkan wajur romayat ma yatba'u ma jurrawaman. Kemudian jika tadi ya tidak lafat yang majrur tadi itu memiliki tabi. Yang memiliki tabi yang juga majrur karena memperhatikan kedudukannya yang majrur tabi bagi majrur yang majrur. Maka tadi kalau misalnya tabiknya juga diikutkan majrur karena ro'a filit ba'il mahal karena mengikuti atau memandang bahwa mengikuti kedudukan atas tadi yang diikuti matbu'nya. Fahasan maka ini adalah pendapat yang baik. Nanti kita lihat maksud dari penjelasannya. Kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan bait-bait ini, beliau mengatakan Taqaddama annal masdarul amila ya'ti mudofan. Telah berlalu penjelasan bahwa masdar yang beramal itu dapat datang dalam keadaan mudof, tadi jenis yang pertama. Wahuwa dorbani, dan masdar yang beramal dalam kedudukan mudof itu ada dua jenis. Al-awalu jenis yang pertama, an yakuna mudofan ila fa'ilihi yaitu masdar tersebut itu diidofahkan kepada fa'ilnya. Artinya, mudof ilaihinya itu adalah pelaku dari perbuatan tersebut atau fa'ilnya. Fayu'ta ba'dahu bil maf'uli bihi mansuban in wajada. Atau in wujida. Maka setelah tadi kan ada masdar, kemudian ada masdarnya mudof kemudian mudof ilaihinya fa'ilnya. Maka untuk menyempurnakan didatangkan setelahnya itu lafat maf'ul bih yang mansub in wujida jika itu ada. Ya, jika maujud jika ada. Fayakunul fa'ilu majeruron fil lafzi. Maka fa'ilnya itu menjadi majerur secara lafat. Marfu'an fil mahalli akan tetapi secara kedudukan dia itu marfu karena kan fa'il. Nahwu contohnya Yasurruni syukrukal mun'ima. Yasurruni syukrukal mun'ima. Membuatku senang, ya, rasa syukurmu kepada sang pencipta. Maka apa? Fa syukru fa'ilu yasurru. Maka lafat syukru adalah fa'il bagi fi'il yasurru. Wa huwa mudofun. Dan itu adalah mudof. Wal kafu mudofun ilaihi. Dan lafat kaf yang ada pada syukruka itu mudhaf ilaih. Min idhafatil masteri ila fa'ilihi. Dan ini masuk dalam pembahasan ini, yaitu mengidofahkan masdar kepada fa'ilnya. Walafdhu al-mun'ima maf'ulun bihi lil masdari. Dan lafat al-mun'ima itu adalah maf'ul bih bagi masdar, yaitu syukru. Jadi syukru kal mun'ima itu syukru itu uh, masdar, kaf di situ adalah mudhof ilaih dan juga menjadi fa'il kedudukannya dan al-mun'ima adalah maf'ul bih bagi masdar syukru. Kemudian wa minhu qauluhu ta'ala dan di antara contoh pembahasan ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-251 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman walaula taf'ullahin nasa walaula taf'ullahin nasa seandainya Allah ya, ya tidak menolak ya, keganasan dari manusia ya walaula taf'ullahin nasa dan jika Allah tidak menolak keganasan dari manusia Fadaf'u maka lafad daf'u mubtada'un khudhifa khobaruhu. Itu adalah mubtada' yang dihapus khobarnya. Ini uh, uslub yang menggunakan laula ya. Kemudian wa huwa mudhafun ila fa'ilihi dan itu diidofahkan kepada fa'ilnya yaitu lafdul jalalah Allah. Wan nasa maf'ulun bihi lil masdari dan lafad an-nasa itu adalah maf'ul bi bagi masdar. Kemudian fa'idha ja'ata bi'un lil fa'ili, maka jika didatangkan tabi' bagi fa'ilnya, di mana fa'ilnya itu kan dalam keadaan majerur, min na'tin baik itu berupa na'at, au atfin atau berupa ataf, au ghairihima atau selain keduanya, jazafi hiljarru. Maka tabi'nya itu boleh dibaca majerur. Ya, kenapa dibaca majarur? Muro'atan lilafzil fa'ilil matbu'i. Karena memperhatikan lafat fa'il yang dia itu menjadi matbu'nya. Ya, kalau matbu'nya majarur, kan tabi'nya juga dibaca majarur. Li'annahu majarurun karena matbu'nya atau fa'ilnya itu majarur. Wajazafi fihi Namun boleh juga itu dibaca rofa. Mengapa muro'atan lima halihi? Karena yang diperhitungkan, yang dianggap, itu adalah kedudukannya. Kan walaupun lafadznya itu majarur, tetapi kedudukannya kan marfu sebagai fa'il. Jadi boleh dibaca mempertimbangkan lafadznya atau kedudukannya. Nahwu contohnya, ajibtu min ikromi kholidin wa amrin abahuma atau wa amrun abahuma. Boleh keduanya. Ajibatu min ikromi kholidin wa amrin abahuma. Boleh. Itu kalau memperhatikan lafat kholidin yang majerur. Atau ajibatu min ikromi kholidin wa amrun abahuma. Boleh dibaca marfu karena memperhatikan lafat kholidin itu dia fa'il. Ya, saya kagum dengan pemuliaan Khalid dan Amr kepada ayah mereka. Jadi boleh dibaca Amrun, ya biraf'i Amrun boleh, wa jarrihi dibaca Amrin juga boleh. Wa minal itba'i alal mahalli qawluhu. Dan di antara mengikutkan, ya berarti tabi mengikuti matbu yang diperhitungkan adalah kedudukannya, bukan lafadznya. Itu adalah qauluhu ucapan seorang penyair. Hatta tahajjara fir rawahi wa hajaha talabal muaqqabi haqqahul madlumu. Ya, sampai dia um, menempuh perjalanan siang hari, kemudian beristirahat, maka dia ya mengganggu atau menggairahkan H, H di sini nanti unta betina ya. Unta betina sebagaimana eh, ya beliau menyifatkannya di sini dengan tolabal muaqqibi haqqahul madlumu. Nanti dijelaskan bahwa seperti orang yang menagih hutang, namun dia dalam keadaan terdolimi. Artinya yang berhutang ya memang tidak membayar-bayar. Maka kan yang Eh, penghutangnya yang memberikan hutang kan mengejarnya dengan semangat. Nah, itu menyifati si unta yang eh, mengganggu ya atau mendorong-dorong atau menggairahkan si unta betinanya seperti seorang yang menagih hutang kira-kira seperti itu atau kita lihat catatan kaki alba itu oh bukan unta maaf ini eh, keledai ya maaf keledai ya, keledai berarti keledai jantan ya, kepada keledai betina. Uh, Al-baitu fi wasfi khimarin wahsyin. Atau khimar wahsyi ya. Bait ini itu menjelaskan mengenai uh, keledai liar. Nah, keledai liar. Keledai liar, ya dalam bahasa Arab itu ada keledai liar, ada keledai yang jina Itu sebetulnya berbeda spesies antara uh, keledai yang jinak dan liar itu berbeda spesies. Ada yang mengatakan khimar wahsyi itu adalah zebra. Ya, tetapi pokoknya keluarga keledai tetapi berbeda dengan keledai yang jinak. Nah, apa yang disifati terhadap keledai liar tersebut? Kode ajila rawahahu. Yang dia itu bergegas dalam waktu istirahatnya, dalam waktu istirahatnya ilal ma'i, yang bergegas ke mata air. Waktal hajiroti, pada siang hari. Wa az'ajal atana. Nah, di sini. Dan dia mengganggu atau mendorong-dorong atau membuat bergairah kepada al-atan. Ya, al-atan ini keledai betina. Wa talabaha ilal ma'i. Dan yang menyuruhnya menyusul ke air. Ayo, pokoknya ikut aku ke air, seperti itu. Nah, disifati dengan apa? Mithla tolabil ghori milladhi matolahu madinun bidainin lahu. Nah, ini maksudnya. Nah, si keledai jantan tadi itu e, mendorong-dorong, mengejar-ngejar yang keledai betina, itu sebagaimana penagih hutang, ya, penagih hutang yang mengejar penghutang yang dia itu menunda-nunda membayar hutangnya. Ya, ada orang yang berhutang tidak bayar-bayar, ditunda-tunda, matola, ya, ditunda-tunda, bida ini eh, menunda membayar hutangnya. Nah, si eh, orang yang memberi hutang kan mengejar-ngejar. Nah, kira-kira seperti itu penyifatannya. Fahuwa yulihu fi tolabihi. Maka dia itu ya memaksa terus-menerus untuk meminta. Ya, seperti penagih hutang tadi. Kemudian al marrota ba'dal ukhra, ya, saat memaksa kemudian terus memaksa. Kira-kira seperti itu penyifatannya. Ya. I'rabuhu i'rabnya hatta ibtidaiyatun. Hatta di situ adalah hatta ibtidaiyah. Kemudian tolaba maf'ulun mutlakun. Ya, tolaba adalah maf'ul mutlak yang mansubun, yang mansub li hajaha untuk fi'il hajaha annaha muradifun lahu fil makna karena itu ya serupa dengan makna untuk haja tadi ya memaksa menyuruh seperti itu kita kembali ke atas fa'adhafal masdara talaba ila fa'ilihi maka penyair tersebut mengidofahkan masdar yaitu tolaba kepada fa'ilnya yaitu al-mu'aqqibi wa huwa al-mu'aqqibi. Lafat al-mu'aqqib. Thumma ata bin na'ti. Kemudian mendatangkan na'at wa huwa al-madhlumu yaitu lafat al-madhlum marfu'an nadharan lil mahalli. Nah, di situ kita lihat kedudukannya itu atau dibaca marfu al-madhlumu ya bukan al-madhlumi karena dia eh, menganggap al-mu'aqibi itu kedudukannya fa'il, maka e, naat naatnya itu juga marfu sebagaimana fa'il. Kemudian ad dharbu e, jenis yang kedua dari masdar yang beramal dalam keadaan mudhof, an yakunal masdaru mudhofan ila maf'ulihi, yaitu masdar itu menjadi mudhof bagi maf'ulnya fayu'ta ba'dahu bil fa'ili marfu'an in wujida. Maka didatangkan setelahnya, ya setelah masdar dan maf'ul bih, itu didatangkan fa'il yang marfu' jika ada fa'ilnya. Fayakunul maf'ulu majruron fil lafzi. Maka jadilah maf'ul tersebut itu majerur secara lafat. Ya. Mansuban fil mahali akan tetapi secara kedudukan dia itu mansub. Ya. Kemudian ah, mansub nahwu contohnya minsu su'it ya di antara bentuk buruknya pendidikan itu adalah aisyanul abai banuhum ya min su'it di antara efek buruk dari ya, atau di antara buruknya pendidikan itu adalah isyanul abai banuhum. Bahwa anak-anak itu membangkan kepada ayah-ayah. Ya, anak-anak ah, anak-anak itu membangkang kepada ayah-ayah mereka, kira-kira seperti itu. Nah, maka perhatikan fa'isyanu maka lafat isyanu di sini mubtadaun muakhirun yaitu mubtada yang diakhirkan wa huwa mudhafun ila maf'ulihi yang itu diidhofahkan kepada maf'ulnya. Apa maf'ulnya? Al-abai. Ya, al-abai itu maf'ulnya. Dia secara lafat majrur tetapi secara kedudukan mansub sebagai maf'ul wa Wabanuhum um, banuhum fa'ilul masdari. Dan banuhum itu adalah fa'il bagi masdar. Wa minhu ya dan di antara contohnya indan nuhati menurut para ulama nahwu itu adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini hadis yang sangat masyhur Nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda buniyal islamu ala khamsin Islam itu dibangun di atas lima pondasi. Islam dibangun di atas lima pondasi atau tonggak. Nah, kemudian ada syahadatu Allah ilaha illallahu dan seterusnya. Kemudian atau syahadati Allah ilaha illallahu dan seterusnya. Kemudian wa hajjil baiti man ilaihi sabila. Wa baiti man ilaihi sabila dan berhaji ke Baitullah bagi ya siapa saja yang mampu untuk menempuh jalan ke atau jalan melakukan haji tersebut. Kita lihat catatan kaki Rawahul Bukhari yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahih beliau uh, Rokma arba'ata asyara wa khamsi mi'atin wa arba'i alfin. Hadis nomor 4514 wa muslimun dan diriwayatkan oleh Imam Muslim Rokma Isrina pada sahih beliau hadis ke-20 Walaisa fihi manistata'a ilaihi sabila dan pada riwayat Muslim tidak ada lafat manistata'a ilaihi sabila Unzur ini dapat dilihat di alistishhadu bil hadithi fil masailin nahwiyati ya buah karya li Syaikhi Yasirin At-Tariqi wa karya Syekh Yasir At-Tariqi Al-Mujallad Tsaniyah jilid kedua safhata thamanin wa tis'ina wa saba'i mi'atin hadis nomor 798 kita kembali ke atas maka fahaji masdarun. Maka lafat haji adalah masdar. Mudofun li maf'ulihi. Yang diidofahkan kepada maf'ulnya al-baiti, yaitu lafat al-baiti. Wa manistata'a fa'ilul masdari. Dan lafat manistata'a itu adalah fa'il bagi haji. Fa'idha ja'a tabi'un lil maf'uli bihi, maka jika datang tabi bagi maf'ul bih, min na'tin, baik itu berupa na'at, au atfin, atau atof, au ghairihima, atau selain keduanya, jaza fihil jarru. Ya, sama seperti tadi, boleh dibaca majerur naatnya atau tabi'nya mura'atan lilafdil maf'uli bihil masbu'i. Ya mura'atan lilafdil maf'uli bihi al matbu'i. Karena menganggap atau mempertimbangkan lafat maf'ul bih yang jadi matbu' tadi. Kan dia walaupun kedudukannya maf'ul bih, tapi secara lafad dia mudhof ilaih, jadi majrur. Maka boleh tabinya dibaca majrur. Ya, li'annahu majrurun, karena maf'ul bihnya dibaca majrur. Wajaza fihin nasbu. Boleh juga tabinya dibaca nasob. Mura'atan lima hallihi, karena yang dianggap itu adalah kedudukannya. Nahwu contohnya, ajibatu min aklit to'amil milhari atau al harro zaitun. Ya, saya takjub dengan ya tindakan makan makanan panas oleh Zaid. Atau saya heran ya karena Zaid makan makanan yang panas. Ya. Maka boleh dibaca ajibatu min aklit to'amil hari zaidun, dibaca macerur karena lafat atau amikan kan Boleh. Atau ajibatu min aklit to'amil harro zaidun juga boleh. Karena ato'ami toami walaupun lafadznya majerur, tapi kan dia kedudukannya maf'ul bih dari akli. Binas bi kalimatil harro riha. Boleh dibaca al-harro, boleh dibaca nasab, boleh dibaca majerur. Wamin muro'atil mahali dan diantara contoh penggunaan yang yang dianggap itu adalah kedudukan, qauluhu itu ucapan seorang penyair. Qad kuntu danaitu biha hassana makhafatal iflasi wallayyana. Ya, qad kuntu dayantu biha hassana makhafatal iflasi wallayyana. Ya, sungguh saya um, meminta mereka membayar hutang ya, itu dengan kebaikan mereka. Makhofatal iflasi walayana. Karena saya khawatir kalau mereka membayar hutang kepadaku, mereka akan muflis, bangkrut, atau layana akan ya menunda-nunda. Jadi ya bayarnya pakai kebaikan saja, kira-kira seperti itu. Atau kita lihat catatan kaki. Al-makna, makna dari cair tadi, Qad kuntu akhadtu al ummata min hasanin badalan an dainin li indahu. Maka sungguh saya mengambil dari umat ini itu kebaikan mereka. Itu menggantikan hutang um, yang mereka miliki kepadaku ya atau hutang mereka kepadaku. Jadi membayarnya pakai kebaikan saja. Mengapa? lima khafati an yuflisa. Karena saya khawatir ya, orang tersebut itu akan bangkrut au yumatilani atau akan menunda-nunda atau mengakhirkan membayar hutang kepadaku. Walayana dan allayana tadi fathil lami wa tasydidil ya'i dengan memfathahkan lam dan mentasydid ya itu adalah al-matlu wa taswifu ya Al-Matal itu menunda, At-Taswif itu selalu mengatakan saufa. Ya, at itu mengatakan saufa, akan, saya akan, saufa af'alu, saya akan melakukan. Tapi terus-menerus seperti itu, ya menunda-nunda. I'robuhu, i'robnya, makhofata maf'ulun li'ajlihi. Lafat makhofata adalah maf'ulun li'ajlihi wal alifu fi qawlihi wal layyana lil itlaqi. Dan alif yang ada pada al-layyana itu alif itlaq karena kebutuhan syair. Kita kembali ke atas. Fa'adhofal masdaro makhofata, maka penyair mengidofahkan masdar yaitu makhofata, ila maf'ulihi kepada maf'ulnya. Wahuwa al-iflasi, yaitu iflas al-iflas itu adalah maf'ul dari makhofata. Thumma ata bi'atfin nasaki. Kemudian didatangkan, didatangkan atof nasak. Jadi tabiknya berupa atof nasak. Wahuwa al-layyana, yaitu lafat al-layyana. Mansuban nadhoron lil mahalli. Yang dibaca mansub karena yang dianggap adalah kedudukan dari al-iflasi, bukan lafatnya. Wahada makna qawlihi dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala. Wa ba'da jarrihi alladhi udhifalah ila akhirih. Ai maksudnya, wa ba'da idofatil masdari ila ma udhifalahu, dan setelah mengidofakan masdar kepada yang mudhof ilaihinya, min fa'ilin, baik itu berupa fa'il, au maf'ulin, atau berupa maf'ul, Kemudian wajarrihi lihadal mudhofi ilaihi dan masdar itu memajrurkan mudhof ilaihinya baik itu fa'il atau maf'ul bihnya kamil amalahu bin nasbi au birraf'i sempurnakanlah amalan dari masdarnya baik dengan isim yang nasab atau dengan isim yang rofa kalau dia mema kepada fa'il berarti perlunya maf'ul bi, berarti tambahkan maf'ul bi. Kalau dia mengidofahkan, diidofahkan kepada maf'ul bi, berarti perlunya fa'il, tambahkan isim yang marfu. Ala nahwi ma taqaddama. Sebagaimana contoh yang telah disebutkan sebelumnya. Thumma dzakara annahu idza ja'a tabi'un lil mudhofi ilaihi. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala menyebutkan bahwa jika ada tabi' bagi mudhof ilaihi, al-majruri yang mudhaf ilaihi itu majrur fajrur hadzat tabi'a maka majrurkanlah tabi tersebut mura'iyan lafdzul majruri karena yang dianggap atau yang dipertimbangkan itu adalah lafadznya dari si majrurnya sawa'an kana marfu'an mahallan ya sama saja baik si mudhaf ilaihinya itu seharusnya kedudukannya marfu li'annahu fa'ilun karena dia itu fa'il au mansuban mahallan atau mudhaf ilaihinya itu kedudukannya mansub li'annahu maf'ulun bihi karena dia itu maf'ul bih Summa bayyana annal jarra limura'atil lafzi laisa laziman. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala mengatakan bahwa ya memajrurkan tabi' karena dia memperhatikan atau menganggap lafat itu tidak wajib. Ya, tidak wajib, tidak harus, tidak selalu seperti itu. Faman yura'il mahalla al-marfu'a awil mansuba fa'amaluhu hasanun. Maka barang siapa yang dianggap atau dipertimbangkan itu adalah kedudukannya. Baik kedudukan yang marfu atau mansub. Kemudian tabiknya juga di baca marfu atau mansub fa'amaluhu hasanun. Maka cara membaca yang seperti ini itu juga baik. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.